Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik Subhanaka la nuhsi thana'an alaika anta kama athnayta ala nafsika ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على الرسول الكريم المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا ساتر العيوب استر العيوب اللهم يا ربنا كما أنعمت علينا من الإيمان فزدنا منه كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه كما أنعمت علينا بنعم فزدنا منها إنك أنت المنعم اللهم يا ربنا أكرمنا برؤية حبيبك سيدنا محمد في الدنيا قبل الأخرى وسهل لنا زيارته وسهل لنا زيارته وسهل لنا زيارته اللهم يا ربنا ارزقنا زيارة مكة اللهم يا ربنا ارزقنا زيارة مكة إنك أنت المسهل اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد حاضرين الحاضرات kaum muslimin dan muslimat dan juga para santri Alhamdulillah pada sore ini terus kita bisa melang melangsungkan pengajian melanjutkan pengajian melaksanakan kewajiban kita karena menuntut ilmu adalah kewajiban yang tiada hentinya bukan saja wajib di masa kecil sampai kita diangkat di keranda mayat nanti sampai dicabut nyawa kita maka menuntut ilmu tetap wajib hukumnya dan hari ini Allah telah memudahkan kita untuk itu semoga seperti Allah telah memudahkan kita di dalam menuntut ilmu di hari ini semoga Allah memudahkan kita menuntut ilmu di hari esok dan seterusnya dan juga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya kita masih dengan kitabnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran At-Tibyan tata krama orang yang membawa Al-Quran atau para ustadz, para ahli ilmu Faslun fasal Qala al-musannif rahimahullah ta'ala Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila aqal faslun fasal selanjutnya yustahabbu disunnahkan dianjurkan lil muallimi bagi seorang ustad bagi seorang guru ayyakuna hendaknya ia menjadi orang ayyakuna hendaknya ia menjadi orang yang kharison sangat ingin, sangat senang. Haris itu sangat pingin. Ala taklimihim dalam mengajar mereka. Jadi semestinya lah seorang guru itu memang senang mengajarnya. Bahasanya rakus untuk mengajarnya. Muthiran lidzalika mementingkan mengajar itu Muthiran mementingkan lidalika yang demikian itu maksudnya mengajar. Karena kemarin ada pesan agar menerjemahkannya pelan-pelan. Muthiran mementingkan ala dalika mengajar tersebut. Ala masolihi nafsihi daripada kepentingan pribadinya. Jadi memang begitu. Kalau sudah ngajar itu luar biasa. Para ustadz-ustadz guru-guru yang pernah kita ketemui. Kalau sudah urusan ngajar nomor satu. Urusan pribadinya yang ad-dunyawiyati, yang sifatnya duniawi, sederhana. Tidak begitu diurus. Alati laisat bidorurah yang tidak darurat. Kecuali untuk cari nafkah, ya. Kepentingan-kepentingan yang mendesak, yang darurat, ya. Alati yang laisat bidorurah yang tidak darurat jadi mementingkan mengajarnya dari mementingkan kepentingan pribadinya kecuali hal-hal yang darurat. Wa yufarriqa dan hendaknya ia konsentrasi. Yufarriha itu mengosongkan qalbahu hatinya. Mengasa mengosongkan hatinya hendaknya dia membersihkan hatinya, mengosongkan hatinya Ayufarriho membersihkan mengosongkan hatinya fi hali julusihi di saat sang ustad itu justru di saat ia duduk liikraihim untuk mengajar mereka membersihkan hatinya dari apa dibersihkan minal asbabi asyaghilati dari sebab-sebab yang menyibukkan kulliha semuanya jadi dari sebab-sebab yang menyibukkan dia sampai tidak konsentrasi ngajarnya. Jadi oh ini ustaz. Waya katsiratun ma'rufatun dan sebab-sebab yang menjadikan dia sibuk hatinya selain untuk mengajar itu banyak katsiratun. Ma'rufatun ma'ruf sudah banyak diketahui. Macam itu kesibukan-kesibukan yang tidak penting. Sehingga Mau ngajar mikir hitung-hitungan. Dagangnya tadi gimana? Mau mikir nih, mikir macam. Jadi urusan dunia yang tidak mendesak itu mengganggu. Wa yakuna dan hendaknya menjadi harison seorang yang sangat ingin ala tafhimihim untuk memahamkan mereka. Pokok ingin faham sehingga tidak bosan untuk mengulang-ulang pelajarannya. Nggak paham. Diulang lagi. Nggak paham. Jadi karena apa? Haris pengen. Pokoknya gimana anakku paham. Jadi bukan cukup sekedar mengajar. Lah ini kan kelemahan metode ngajar di sebagian pesantren. Yang penting baca kitab selesai hatam. Bukan. Punya tanggung jawab. Ini yang dibaca yang dilewati ini faham atau tidak? Jangan hanya Ya bil barokah biasanya ini musibahnya ini. Hatam nyembelih ayam bubar. Kalau ditanya sudah belajar apa? Fathul Muin. Enggak ngerti isinya. Karena belajarnya bukan ustadznya bukan tugas tafhim memberikan pemahaman, bukan. Tapi hanya membaca. Ini harus meningkat kepada tingkat seperti itu. Gimana? Faham? Harus. Jadi perlahan, dikit sedikit, demi sedikit wa yu'tiya kulla insanin minhum ma yaliqu bihi wa yu'tiya hendaknya seorang ustaz itu memberi kulla insanin setiap orang setiap santri setiap murid setiap jamaah minhum dari mereka yaliqu bihi yang sesuai dengannya kebutuhannya itu apa dia punya murid itu pedagang nggak mungkin kalau suruh duduk kayak santri yang pengen jadi kiai beda itu ini santri tapi dia adalah punya tujuan, dia punya bakat kerja, punya usaha besar. Jadi santri satu jamaah, mungkin begitu. Tapi bedakan dengan jamaah dengan santri yang lainnya yang memang dia mau dicetak jadi fakih, orang fakih, ahli fikih. Jadi cara memberinya beda. Mungkin karena ini adalah mendesak, dia seorang pedagang, dia bakatnya urusan bisnis ya sudah diberi bekal akhlak kesadaran akan zakat infak dekat ke ulama ilmu yang dibutuhkan itu hmm, kalau suruh ngafal jurumiyah ya nggak ngerti-ngerti fake nggak ngerti-ngerti aturan nanti ya nggak ngerti-ngerti akhlak jadi apapun bentuknya harus belajar jurumah dulu ibu-ibu ingin ngafalin jurumiyah apa jurumiyah tuh al kalamu wa lafdun saat tahun nggak ngerti lafdun lafdun ya jadi harus disesuaikan kebutuhannya tuh seperti apa. Alhamdulillah hujan nikmat. Cuman ibu-ibu kehujanan. Fala yukthiru jangan memperbanyak pelajaran atau ilmu Jangan memperbanyak il ilmu alaman kepada orang layah tamilu yang tidak mampu al-iktharo dibanyakin. Maksudnya yang nggak mampu ya secukupnya. Jangan sampai yang nggak mampu diberi banyak. Lah ini pun secara metode pendidikan nggak pantas. Oh, ini belajar dasarnya belum langsung suruh belajar Alfiah ibn Malik. Ya nggak sesuai. Jadi disesuaikan kemampuannya seperti apa senangnya belajar apa kira-kira seperti apa yang ia bakal mampu. Jadi disesuaikan dengan at otaknya, kesibukannya. Baik. Wala yuqassiru dan hendaknya jangan sampai ia itu pelit. Yuqassiru itu pelit ilmu, Liman kepada orang yahtamilu ziyadata yang dia itu senang kuat dengan tambahan ilmu. Jadi jangan sampai pelit. Yukosir itu taksir itu teledor sedikit berinya. Jangan pelit kepada orang yang senang tambahan. Kadang-kadang sudah selesai pengajian minta datang lagi. Ayo kasih. Dengan penuh kesabaran. Wala dengan mengurangi atau pelit liman kepada orang yang yahtamilu mampu aziyadata kepada tambahan ilmu muruhum dan hendaknya seorang guru memerintahkan kepada murid yakmuru memerintahkan hum kepada murid bi'adati mahfudhatihim untuk mengulang hafalan-hafalannya hendaknya merintah apa nyuruh untuk mengulangi hafalannya Wayuthni dan menyanjung, memuji. Alaman dhaharat kepada orang yang telah tampak. Memuji maksudnya memuji yang wajar. Memberi support, memberi semangat, ngasih hadiah, ngasih apa. Kepada orang yang telah tampak najabatuhu kecerdasannya. Maksudnya tanggapnya terhadap pelajaran. Kepandaiannya, najabah itu pandai, cerdas tanggap ke ilmu Masya Allah kamu cepat faham nih hadiah malam yahsya selagi tidak khawatir sang guru alaihi kepada murid tersebut fitnatan fitnah biijabin ujub bangga dengan kepandaiannya sebab ada orang merasa cerdas itu sendiri kadang fitnah ada merasa cerdas sehingga kalau belajar malu kelihatan orang masa orang cerdas perlu belajar nggak belajar pun pinter pengennya gitu ada sehingga belajar sembunyi ini pernah ketahuan suatu ketika ada orang memang tergolong cerdas di pesantren memang kayaknya nggak pernah belajar dia tapi ternyata belajarnya sembunyi kenapa? sombong dia karena bangga dibilang cerdas cerdas cerdas belajarnya jadi kalau seolah-olah tidur orang pada tidur dia baca Terus kamar tidur apa ranjangnya ditutup sama sarung. Sarung itu ditutup jadi tidak tahu. Dia maksa seperti itu. Jadi kalau sama orang lain dia gayanya ganggu. Dia ganggu tapi cerdas, pinter. Enggak man, bukan itu ilmu. Ilmu itu tawadhu. Ngulang di depan orang. Makanya sanjungannya seorang guru kepada murid itu harus hati-hati. Kira-kira bakal takabur enggak itu santri? Nih, kalau memang tidak takut adanya ujub bi'ijabin, bangga dengan dirinya, al atau yang lainnya, termasuk takabur, nggak apa-apa sanjung hebat, masya Allah, kamu bisa cepat menghafal nak. Semoga jadi anak yang alim. Ini guru. Maka sebagian guru ada yang nggak mau nyanjung anak muridnya, karena apa? Wataknya. Wa man kalau melihat murid yang teledor, waman dan murid kosoro yang teledor, annafahu harus ia tegur taknifan latifan dengan teguran yang halus. Annafa itu teguran. Menegur annafahu menegur taknifan latifan dengan teguran yang lembut. Malam fi rohu selagi sang ustadz tidak khawatir dia bakal lari artinya harus tahu kalau memang khawatir bakal lari ya jangan ditegur dulu nanti waktunya jamaah baru ngaji dia punya kesalahan teledor langsung kamu ini ngaji gombel nih sudah ini ah itu nggak benar jadi harus dengan cara negurnya pun sekiranya tidak menjadikan orang tersebut lari dari pengajiannya tapi harus wala yahsadu Jangan sampai mendengki guru itu, jangan mendengki ahad dan salah satu minhum dari muridnya. Libaroati, libaroatin tadharu minhu karena kepiawaian, kehebatannya yang tampak. Punya murid diperhatikan, wah ini kayaknya bakal lebih hebat dari saya. Kacau nih, ah nggak senang, rugi. Padahal semestinya bangga, sebab kalau punya murid lebih pintar dari dia, artinya berhasil dia mendidik Cuman apakah ada? Ada Imam Nawawi nyebut kayak begini ada. Karena apa? Dia ngajar muridnya itu hanya pengen jadikan muridnya itu adalah sebagai budaknya atau sarana mencari rizki. Kalau lebih pinter darinya nyesel nih. Wah bahaya ini. Kalau dia lebih pinter dari saya bisa jadi saingan saya nanti. Ini musibah murid-murid apa guru-guru kayak begini. Tapi guru tuh bangga, senang kalau mempunyai murid yang lebih hebat bakal bangga walayastakthiru fihi walayastakthir itu merasa berat menganggap banyak menganggap banyak fihi kepada santri tersebut ma'an amallahu bihi alihi apa yang Allah ma sesuatu an amallahu yang telah Allah kan Allah berikan bihi melalui guru tersebut alihi kepada murid artinya jangan merasa sudah banyak sehingga males kan sudah saya kasih sudah apa berapa banyak anak ngajari dia berapa menghitung-hitung ya itu menganggap menghitung-hitung memperbanyak menganggap banyak kan sudah asli ini apa faroid belajar dengan saya ini sudah apalagi nah ini menjadikan guru itu nggak semangat memberi tambahan lagi karena apa yang diberikan dihitung-hitung semestinya terus ditambah fa hasada sesungguhnya yang namanya dengki lil ajanibi kepada orang luar orang lain itu sudah haram kalau kita mendengki orang lain itu haram jadi tahrimi dengan keharaman yang sangat orang ngedengki itu sudah haram faikaifa lil muta'allimi bagaimana dengki muridnya bagaimana mendengki muridnya alladhi huwa bin manzilatil waladi yang itu murid seperti kedudukannya seorang anak. Bagaimana membenci muridnya yang dia itu seperti anaknya, kedudukannya seperti anak. Wa ya'udu dan akan kembali padahal yang namanya murid min fadilatihi dari ketumak keutamaan. Kelebihan sang murid itu kembali kemana? Ila muallimihi kepada ustadznya. Fil akhirati di akhirat Ya'udu al thawabul jazilu, pahala al-jazilu yang besar. Kok sampai mengiri kepada muridnya itu kan aneh. Padahal kebaikan yang dilakukan oleh seorang murid itu nanti kembali pahalanya kepada guru juga. Fid dunya dan di dunia Al-Thana'ul Jamilu disanjung orang dipuji. Masya Allah ini muridnya siapa? Muridnya si ini, muridnya si ini. Nah ini, maka tidak perlu, tidak boleh seorang guru kok sampai ngedengki kepada muridnya. Wallahu dan Allah, wallahu al-muwaffiq. Hanya Allah lah yang memberikan taufik kepada kita. Faslun fasal. Wa yuqaddimu wa yuqaddimu dan mendahulukan fi ta'limihi di dalam mengajar idzdahamu kalau padat mereka ngantri barangkali ngantri setoran hafalan atau pengajian kalau ngantri setoran hafalan atau pengajiannya kalau ngantri begitu bagaimana al awwala fal awwala yang pertama dulu baru jadi sesuai dengan antriannya bukan mentang-mentang sayang sama di belakang sini yang belakang maju duluan jadi ini harus adil di depan murid-muridnya. Ini yang dulu mana? Fa'in radiyal awwala Fa'in radiyal awalu Kalau yang pertama Barisan pertama itu rela Bitakdimi ghairihi Diselip sama yang lainnya Dengan mendahulukan yang lainnya Qaddamahu Maka sang ustad itu mendahulukan yang lainnya enggak apa-apa Tapi harus mendahulukan siapa yang datang dulu Siapa yang eh, Ini itu bentuk adilnya seorang guru supaya tidak menjadikan sang murid itu kecewa ini akhlak jangan kecewa murid jangan kecewa bayi dan seyogianya hendaknya ayyutahirallahum hendaknya seorang guru menampakkan kepada para murid para jamaah al-bishra keceriahan wajah wajah yang ceria. Al-bishra itu ceria. Murah senyum. Wa talaqatal wajhi sama. Riang, wajah yang riang, tampak riang. Al-bishr itu sama dengan talaqatal wajhi. Wa yatafaqqadu ahwalahum dan hendaknya menanyakan keadaan mereka jika tidak ada air Kenapa kamu kemarin tidak sakit, tidak tidak masuk? Kenapa? Menanyakan gimana keadaannya si ini. Perlu itu. Mengambil hatinya agar semakin tertanam rasa cinta, tertanam rasa saling menghormati, tertanam rasa kasih sayang itu dengan ditanya, gimana keadaanmu baik? Lama tidak kelihatan. Biasanya ada dari majelis kok tidak ada. Kenapa? Nah ini perlu akhlak-akhlak seperti itu. Karena barangkali dia punya kebutuhan yang mendesak sementara kita bisa membantunya guru bisa membantunya atau sakit perlu mengunjungi atau atau jadi perlu menanyakan keadaan-keadaan seperti itu wa yas'alu dan bertanya amman ghaba yang gaib yang tidak masuk siapa yang enggak masuk mana pak itu biasanya hadir di sini kok enggak kelihatan minhum dari mereka faslun fasal Qala ulama radhiyallahu anhum berkata para ulama radhiyallahu semoga Allah meridhai anhum kepada mereka. Para ulama berkata wala yamtani'u dan jangan dan tidak boleh menolak yamtani'u itu menolak Minta ta'limi ahadin mengajar satu orang murid likaunihi gara-gara murid itu ghairu sahihin niyati enggak benar niatnya itu enggak boleh justru selagi mumpung datang ke majelisnya ditata hatinya diajari niat yang bener. jangan malah dia tolak niatmu enggak bener. seandainya pun tahu niatnya biarkan hadir ke majelis tersebut tapi bagaimana niatnya itu bisa diluruskan dan dibenarkan Waqat qala Sufyan wa ghairu dan telah berkata Imam Sufyan dan lainnya berkata talabbuhum lil ilmi niyatun kalau ada orang datang menuntut ilmu itu sendiri sudah niat biarpun niatnya jelek biarkan nanti hadir ke majelis semakin hari kena barokahnya majelis doanya orang yang hadir bisa berubah itu nanti wakalu dan para ulama berkata ini juga dinukil oleh al-imam al-ghazali rahimahullahu ta'ala tolabnal ilma li ghairillahi ta'ala fa'aba ayyakuna illa lillah aku mula-mula menuntut ilmu bukan karena Allah menuntut ilmu bukan karena Allah Fa'aba Eh tolapna aku menuntut al-ilma ilmu li ghairillahi untuk selain Allah. Maksudnya bukan karena Allah. Fa'aba ternyata enggan ilmu tersebut. Enggak mau. Ayyakuna kecuali illa lillahi untuk Allah. Ilmu yang mengajak orang kenal niat nanti. Makanya lihat kitabnya para orang-orang soleh itu tidak langsung kepada pembahasan ilmu. Enggak. Diajari niat yang benar kayak ini lihat yang pertama niatnya yang benar. Di dalam kitab Hidayatul Hidayah niat yang benar. Karena apa? Barangkali ada yang datang itu niatnya nggak benar. Barangkali ada yang datang niatnya belum baik, maka di saat diberi wajangan oleh guru maka berubah menjadi baik. Maknahu maksudnya apa? Karena akibatu ansara lillahi ta'ala karena karena akibatuhu ini muannatnya majazi bukan hakiki ya maka dia boleh mudzakkar karena maka menjadilah akibatuhu akibatnya akhirnya nanti ansara lillahi karena Allah karena Allah Subhanahu wa taala mula-mula menuntut ilmu bukan karena Allah tapi ternyata ilmu itu enggan kecuali untuk Allah. Artinya biarkan saja sambil belajar nanti ketemu dengan gurunya, diberi wejangan, akhirnya merubah niatnya. Yang mula-mula jelek menjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Faslun fasal. Karena biar agak banyak wa yasunu yadaihi hendaknya menjaga tangannya fi halil ikra'i di saat mengajar ikra itu membaca untuk orang lain artinya ngajar hendaknya menjaga tangannya waktu ngajar minal abati dari iseng jangan iseng tangannya wa ainaihi dan matanya antafriqi ma dari memindah-mindah pandangan yang kurang pantas itu min ghairi hajatin tanpa ada perlu kalau ngelihat ke bukan ke santrinya kan bisa tambah pusing orang lihat apa nah, coba noleh ke sana kan muridnya ikut kalau ngelihat sana nah, ikut, ikut. <laughs> gurunya noleh ah kan jamin noleh muridnya semuanya nanti jadi jangan seperti itu jadi noleh ke sesuatu yang tidak penting itu ganggu ganggu Wayakudu dan daknya duduk ala dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci itu yang paling penting karena ilmu itu cahaya. Kalau mau dipindah ke murid-muridnya harus ya sebisa mungkin dalam keadaan dia punya wudhu dan para guru-guru kita ya seperti itu sehingga tidak ada istilahnya itu nggak punya wudhu makanya habis ngajar habis pengajian itu langsung sholatnya sholat kenapa punya wudhu bahkan ada yang tidak berani menyampaikan ilmu kecuali dalam keadaan punya wudhu membaca hadis nabi nggak berani karena saya seolah-olah berhadapan dengan rasulullah bagaimana aku tanpa wudhu ini perlu makanya kadang-kadang kalau santri kok ikut tiba-tiba diajak sholat masih wudhu dulu selama ini tidak punya wudhu berarti santri yang nganterin kita ajak wudhu, wudhu, biasakan batal wudhu lagi batal wudhu lagi karena itu adalah mempersiapkan diri kita untuk menerima cahaya al ilmu nur ilmu itu cahaya wudhu, ambil air wudhu, dalam saat mengajar itu bilal kiblati ini sebisa mungkin kalau ngadep kiblat cuman biasanya kalau muridnya yang ngadep kiblat gurunya nggak bisa ngadep keblat ya. kalau gurunya ngadep keblat muridnya ngadep intinya ini adalah salah satu tata kerama yang semestinya diperhatikan jadi subi wakorin hendaknya duduk dalam keadaan wakor itu penuh ketenangan Watakunu ndaknya hendaknya thiyabuhu baju-bajunya itu baydo an-nadhifah kalau bisa yang putih kalau bisa nadhifah yang bersih ini diupayakan karena uh, itu baju yang baik kayak kemarin ada yang bertanya itu baju yang disenangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi Rasulullah pun pernah mengajar imamahnya put merah pernah juga imamahnya hitam pernah juga bajunya adalah baju yang lain bukan lagi putih ada hanya diupayakan banyak baju putihnya wa idza wasala ila maudi julusihi kalau sudah sampai ke tempat duduknya, sholat ini sholat dua rokaat qoblal julusi sebelum duduk. Baik di masjid atau di luar masjid. Sebab kalau di luar masjid, kalau bisa sholat dua rokaat selagi belum ditunggu sama jamaah, sama murid, duduk sholat dua rokaat kalau bukan di masjid namanya sholat hajat agar ilmu yang disampaikan nanti manfaat sholat dua rokaat dan ini kalau diamalkan betul-betul mengirim ilmu dahsyat ini. Ustadznya doa dulu sebelum mengajar, semoga ilmu yang aku sampaikan manfaat. Sawangkan al-maudi'u baik tempatnya itu masjid dan masjid atau gairahu atau yang lainnya. Bukan hanya masjid, kalau masjid jelas tahiyatul masjid bisa didobel sama hajat sekali. Karena tempat mengajarnya di masjid, langsung dia sholat tahiyatul masjid dengan hajat. Dapat tahiyatul masjidnya dapat, hajatnya dapat. Jadi sholat hajat langsung dapat tahiyat dalam masjid. Hajatnya apa? Ngirim ilmu yang manfaat agar dijaga hatinya, agar agar ya. ini niat yang bagus, yang banyak. Fa'inkana masjidan kalau itu tempat belajar itu masjid. Kalau tempat belajarnya itu adalah masjid, bahwa gaduh itu lebih dikukuhkan, lebih sangat diharap untuk sholat. Kalau di luar masjid pun disunah dianjurkan untuk sholat dua rakaat, sholat hajat. Kalau di masjid lebih dikukuhkan. Hanya bedanya nanti kalau di luar masjid, di waktu yang diharamkan tidak boleh. Tapi kalau di masjid karena tahiyatul masjid boleh. Biarpun waktu yang diharamkan. Misalnya habis asar. Kalau di luar masjid, itu adalah tidak diperkenankan sholat hajat dan sunnah mutlak, nggak boleh. Tapi kalau di dalam masjid langsung sholat tahiyatul masjid boleh. Tapi kalau di luar begini enggak. Jika waktunya setelah asar. Wa inna yukrahul julusu fihi qabla ayusolliya. Sebab kalau urusan masjid, fa inna sesungguhnya masjid itu yukrahu dimakruhkan al julusu duduk. Fihi di dalam masjid itu qabla ayusolliya. sebelum melakukan sholat dua rakaat. Makruh duduk di masjid jadi kalau bisa tetap kita kalau masuk ke masjid tolong sholat dua rakaat. Namanya sholat tahiyatul masjid. Wa yajlisu dan hendaknya duduk mutarobian sila. insya Allah kalau mau au ghairu mutarabbiin atau enggak sila juga enggak apa-apa yang penting adab. Adab duduk yang manis. Warawah Abu Bakar ibn Abi Daud al-Asajistani Abu Bakar bin Abi Daud As-Sajistani meriwayatkan bi isnadi dengan sanatnya anna Abdullah bin Mas'udin an Abdullah ibn Mas'udin yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu semoga Allah meridai beliau kana yukriun nasa beliau mengajar manusia karena beliau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yukri'u mengajar annasa manusia fil masjid di masjid hatian ala rokbataihi duduk simpuh dengan lututnya simpuh dengan lututnya maksudnya duduk di atas betisnya repot ya kayak duduknya orang lagi tahiyat awal tuh subhanallah saking menghormati majlis dan ilmu Duduk begitu kan capek. Ibu pernah sholat tahiyat al awal tuh, lihat. Duduknya kan duduk di atas betis kita ya bukan sila lah kayak begitu begitu menghormati ilmu ada sampai derajat seperti itu makanya ilmunya nyampe sekarang juga manfaat ilmunya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tapi ya macam-macam ada kiai sepuh susah kita pernah punya guru tuh paling bingung karena apa beliau itu punya kaki itu ada sakit Labib Usin Mokhtar jadi kalau ngajar pasti kakinya bujur tidak ingin kakinya dipanjangkan, tapi karena sakit apa boleh buat? Ya tidak apa-apa dalam keadaan sakit, jangan dipaksain. Adab saja, kita perlu memperhatikan adab di saat kita duduk. Ini saja yang bisa kita baca di dalam dari kitab Tibyan. Semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita dan kita beri kesempatan yang mau bertanya, bertanya, yang memberi masukan, silahkan berikan masukan yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada seorang ibu, bukan ibu ya, belum menikah. <clears throat> Beliau belum menikah. Menstruasi satu minggu sebelum puasa satu minggu ya. Satu minggu belum eh, sebelum puasa itu sudah men selama enam hari. Kemudian pada waktu awal puasa dua hari dia puasa Kemudian mens lagi empat hari. Kemudian dua hari suci lagi. Kemudian mens lagi satu minggu. Apakah ini dihukumi seperti yang batas 15 hari? Yang kedua, pertanyaan kemarin ada pertanyaan yang belum terjawab yaitu masalah subuh yang mendahului subuh eh, ada informasi dari salah satu radio yang sering disampaikan ini Ya, dari radio itu kita itu kebanteran 15 menit. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, <clears throat> siapa saja yang boleh dicium tangannya ketika kita bersalaman dan siapa yang tidak boleh. Kemudian yang dimaksud dengan gulu atau berlebihan kepada guru itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pak Kiai, uh, kebetulan saya uh, jamaah baru di sini ya. Uh, terima kasih sekali dan uh, merupakan satu apa ya hidayah tersendiri buat saya gitu banyak manfaat di sini ya. Uh, untuk di hari ini di pertemuan ini kebetulan saya tadi baru mendengarkan mengenai sekilas mengenai ilmu ya yang di di, di apa dibedah di sini gitu. Saya mau nanyakan hal ini Pak Kyai. E, eh, dikala saya mau mau menuntut ilmu ya dalam artian e, mau mengikuti salah satu majelis lah begitu, mengikuti majelis begitu misalnya. E, eh, di satu sisi lain saya pertimbangan, iya, ber, agak keras ya. <clears throat> Terima kasih. Uh, iya, sebelum apa mau berangkat ke majelis itu saya ada pertimbangan mengenai kesibukan di orang tua saya terbagi dua kadang mau bantu orang tua apa e, mau ke ke sini gitu ke ke majelis begitu ada pertimbangan itu jadi mohon e, diberi kejelasan lah mengenai pertimbangan seperti itu terus pertanyaan yang kedua mengingat ini eh, bulan Ramadan ya dan peluang besar dalam dalam hal ini eh, peluang besar dalam apa eh, menyampaikan suatu amalan-amalan kita di bulan Ramadan ya dan sebentar lagi kita akan akan eh, menepuh zakat nah dan itu saya menanyakan mengenai tentang zakat ini eh, sebaiknya zakat itu di, di bulan Ramadan itu diberikan waktu mustajabnya itu kapan Pak Kiai mungkin situ saja pertanyaan dari saya. Eh, mohon maaf barangkali ada kata-kata yang tidak berkenan gitu ya. Eh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu yang mau bertanya langsung kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya meneruskan yang kemarin. Saya mengurus anak yatim piatu. Tiba-tiba ada orang memberi beras, indomie, uang, makanan dan lain-lain. Sedangkan saya sendiri punya suami dan punya anak. Bagaimana pemberiannya itu kalau termakan juga oleh kami? Dan juga nanti kalau eh, setiap tahun diberi juga zakat fitrah. Jadi berasnya diapakan khusus kanggo anak itu saja atau boleh dimakan kami bersama. Sekian mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ya, di daerah kami ada seorang kakek yang hidup sendiri. Tapi kalau makan masih ditanggung sama anak-anaknya. Hidup sendiri. Tapi kalau makan masih ditanggung sama anaknya dikirimin gitu. Nanti ada yang nanti kalau hari apa sih hari Idul, Idul Fitri ada yang ngasih zakat, boleh apa enggak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah seorang wanita ya yang haid enam hari kemudian bersih tiga hari kemudian keluar dari haid empat hari kemudian bersih dua hari kemudian keluar tujuh hari. Tadi saya kaget ibu sebelum menikah. Saya pikir ada pertanyaan yang lain. Seorang wanita, saya pikir ada masalah lain. Apa ada kasus lain ibu sebelum menikah atau seorang? Kenapa hubungannya dengan nikah? Saya ingin lupa tadi belum tanya. Kok ada hubungannya dengan pernikahan? Ibu. Jadi seorang wanita, mungkin begitu maksudnya. Seorang wanita. Seorang wanita keluar head enam hari. Bersih tiga hari Kemudian keluar lagi empat hari. Keluar lagi bersih dua hari, keluar dari tujuh hari. Coba dijumlah jumlah. Enam ditambah tiga, sembilan. Ditambah empat, berapa? Tiga belas. Tambah dua, lima belas. Sebentar. Tujuh. Jadi hari, hari apa tujuh harinya itu keluar setelah tanggal lima belas. Jadi rumusnya sederhana. Yang namanya head itu tidak lebih tidak boleh keluar lebih dari 15 hari. Hari yang keenam, enam hari yang pertama jelas itu keluar darah. Kemudian tiga hari bersih. Empat hari keluar darah head. Setelah itu bersih dua hari. Makanya setelah bersih dua hari, keluar darah lagi. Nah, dilihat tujuh harinya itu masuk ke 15 atau sudah keluar dari 15. Sebab rumusnya kalau tujuh hari itu sebagian masih masuk di dalam lima belas, lima belas ke belakang tadi maka anak ini orang wanita ini kena istihadah berat rumusnya ruwet misalnya tanggal empat belasnya, tujuh belasnya masuk ke empat belas, berarti tanggal ke belas dia keluar darah lagi dan nanti ada rumus kalau darah bersih di antara darah dianggap darah misalnya enam hari keluar darah tiga hari bersih bersih kemudian empat hari keluar darah tiga harinya yang nggak ada darah dihukumi kayak keluar darah kalau kemudian setelah empat hari keluar darah masih dua hari berikutnya dikeluar dihukumi keluar darah kalau memang hari ke-15 nya nanti masih ada darah lagi tapi kalau seandainya tujuhnya itu keluar setelah tanggal 15 persis berarti beres nggak ada masalah Enam hari tambah tiga sembilan itu jelas Enam hari tambah tiga tambah empat. karena apa? Empatnya keluar darah enam hari keluar darah tengah-tengahnya itu bersih itu dianggap keluar darah berarti saat itu seorang wanita ini kena head enam tambah tiga sembilan tambah empat tiga belas hari kemudian dia bersih dua hari suci setelah itu keluar darah lagi darah yang tujuh hari itu jelas darah istihadoh baru bisa langsung dihukumi istihadah kalau memang antara darah tanggal 15 dan 16 itu tidak sambung jadi nanti memang kalau belajar had itu tidak rinci itu dijamin agak agak ada kekaburan sebab ada rumus syaratnya darah had itu satu diantaranya ada lima kan rumusnya lima yang satu diantaranya antara darah 15 ke 16 tidak boleh sambung anggap saja tidak begini kasusnya ada seorang wanita keluar darah 14 hari. Setelah 14 hari bersih sehari. Setelah bersih sehari baru keluar hari ke-16. Maka hari ke-16 itu keluar darah lagi itu bukan darah haid, jelas istihadoh langsung. Yang 14 hari itu suci. Tapi kalau begini, keluar darah 17 hari dari pertama, kedua, ketiga, empat sampai hari ke-17 masih keluar darah, lah ini. Mana darah istihadohnya? Bukan dua hari, ini salah ngitungnya. Biasanya ini kesalahan santri putri yang belajar head ngantuk. Jadi biasanya kalau ada orang, kalau keluar darah 17 hari, langsung istihadohnya dua hari, 15 hari adalah darah head. Itu salah ngitungnya. Ini orang jenis kena, orang yang kena istihadoh berat. Jadi nggak rumusnya nggak normal. Asalkan rumusnya begini, antara tanggal 15 dan 16 nyambung darahnya, itu orang kena istihadah berat jadi cara menghukumi mana yang istihadah mana yang set pakai rumus rumusnya ada dua melihat bentuk warna darah itu ruwet kita hapus tinggal rumus yang satu lagi yaitu headnya disamakan head bulan yang lalu jadi kalau ada seorang wanita tanggal 15 sampai 16 nya itu nyambung darahnya biarpun misalnya begini 5 hari keluar darah 5 hari putus Ya. Berarti sudah berapa hari? 10 hari kan? Tak tanya 6 hari keluar darah setelah itu. Berarti kan 16 semuanya. Berarti ini termasuk jenis kena istihadoh berat, maka pakai rumus. Makanya ini kita pengen belajar dari awal. Rumusnya dari awal, kalau rumus ini tidak dipegang, dijamin nggak paham. Biarpun 10 kali diulang-ulang bisa tetap pusing. Jadi asalkan yang ke-15 ke-16 itu nyambung, ini wanita kena istihadah berat, cara menghukuminya adalah samakan headnya dengan hari bu minggu bulan yang lalu. Setelah tanggal 15 jelas istihadah. Tapi yang 15 hari apakah head semuanya? Oh tidak. Disamakan. Kalau bulan yang lalu dia headnya hanya seminggu, maka bulan ini pun yang dianggap head adalah seminggu delapan hari sisanya harus mengkodok tapi ini kayaknya pas genap 15 hari selesai 13 hari darah berhenti 14 13 eh, hari keluar darah 14 15 bersih 16 keluar darah berarti 16 dikeluar jadi sak langsung 16 yakni hari ke-16 yakni 7 hari yang terakhir itu adalah darah istihadah tidak bisa dihukumi sebagai darah head. Kenapa? Belum didahului oleh suci 15 hari dalam rumus yang lainnya. Semua darah yang keluar, misalnya ibu baru head 10 hari. Ibu head 10 hari. Setelah head 10 hari, 10 hari kemudian ibu head lagi. Nggak mungkin. 10 hari head, habis head mandi bersih. Eh 10 hari head lagi, enggak. Pasti itu istihadah. Kenapa? Belum 15 hari. Harus nanti setelah 15 hari baru disebut sebagai head. Pokoknya nanti gampang. Kalau mau belajar head itu ada rumusnya, lima hal harus dihafal, nanti akan paham. Tapi kalau tidak, ya dijamin bingung. Karena apa? Ada ada ada sedikit ruwet yang sebetulnya bukan ruwet, hanya karena cara mempelajarinya itu tidak rinci. Makanya orang kalau belajar nahwu sorob itu, nahwu harus pertama menghafal alamatul i'rab. Harus kalau orang belajar baca itu harus tahu fathah kasroh sambil tahu hurufnya. Kan begitu. Ini sod, ini in. Baru ini fathah, ini kasroh. Kalau enggak, enggak bisa. Jangan langsung dikasih Quran kul walahat, enggak nyambung. Jadi kayak seperti itu. Nah, ini masalah head. Kemudian masalah kemarin, sholat subuh uh, sebelum waktunya. Memang ini adalah ke keunikan. Satu orang unik. Yang sering kita sebut namanya Albani. Itu pernah ditulis oleh satu muridnya. Kita membaca Kata sang syekh apa? 80% orang Islam di dunia itu sholat subuhnya salah sebelum waktunya. Lebih dulu 15 menit, subhanallah. Mulai damai zaman dulu orang goblok semua, yang pinter hanya dia. Ini unik. Nah ini kasus. Katanya Pak, belum fajar sotik. Coba buktikan antara hitungan ini dengan fajar sotik. Tepat itu. Hitungan falak ini dengan fajar sotik yang sesungguhnya itu tepat nggak ada yang meleset buktikan ini dulu waktu kita masih di tempat itu masih kita melihat bahasanya di uh, setelah imsak itu ada suruk apa akal suruk uh, fajar itu lihat kita keluar yang memang terang itu belum nggak ada kurang 15 menit ini orang ngarang ini orang taklid juga itu yang mengingkari taklid dia taklid kepada gurunya babi buta buktikan dia melihat fajar sotik atau tidak itu radio yang ngomong kayak begitu Ya, ada itu dusta itu. Itu hanya orang bikin ulah. Pengen sok dipandang paling pandai. Kemudian untuk melihat fajar sotik itu ada aturannya. Sebetulnya pertanyaannya ada, lanjut, ada lanjutannya. Mereka mengatakan tidak hanya seperti itu. Orang Islam sedunia itu sholat subuh sebelum waktunya. Kalau maghrib terlambat. Nah ini. Ini akan Makanya mereka itu di samping kita sudah adzan, mereka masih makan. Bukan yang dahului 15 menit juga itu orang. Coba perhatikan. Orang yang begitu bukanya karena apa? Sudah terbenam matahari. Sementara untuk terbenam matahari memang kok koidah. Selagi matahari terbenam kita harus buka. Tapi terbenam matahari ini ada aturannya. Bukan tempat yang bergunung-gunung. Kalau ada bergunung-gunung masih jam 4 sudah terbenam. Mau makan kita. Ya, jadi lewat dataran yang lebar maka saat itu bisa dilihat termasuk pantai di sana kelihatan terbenamnya matahari dan itu coba perhatikan cocok dengan aturan itu karena namanya ilmu falak itu ilmu yang sudah teruji bukan ilmu coba-coba itu bukan itu sudah teruji bertahun-tahun dari masa ke masa memang di dalam mengetahui maghrib dan fajar sotik tidak harus dengan falak tapi itu membantu karena sudah dengan uh, apa melalui melalui ilmu yang sudah mereka tekuni Nah ini ada, sudahlah jangan kalau itu orang begitu sudah satu paket orang suka mengkafirkan itu. Dan itu pun ternyata dihantemin sama temannya yang lainnya tuh. Bukan kita sebelum kita yang ahli tawassul ini marah, yang lain juga begitu. Bahkan dia dalam satu ceramahnya, Alhamdulillah saya punya rumah itu langsung kelihatan ke Fajar Sotik. Rumahnya ngadep ke ke timur begitu. Jadi setiap hari saya melihat fajar sotik, sehingga subhanallah orang-orang itu ternyata subuh sebelum waktunya. Padahal untuk mengetahui fajar sotik itu juga ada aturannya. Kapan? Di saat negara ini belum banyak lampu-lampu. Coba kalau sudah banyak lampu, lihat. Sana kan Tegal. Sana itu Tegal. Itu terang tuh. Jadi harus bisa digambarkan zaman dahulu atau daerah hutan atau daerah ini baru terlihat betul itu. Jadi kalau sudah banyak lampu orang tertipu. Itu bukan fajar sodik, kadibnya kadib benar dusta. Jadi karena terang, karena sinar lampu itu memancar ke atas fajar sodik. Ya Allah, fajar sodik. Ini padahal bukan. Jadi itu memang kerjaannya orang aneh, pengen nyeleneh. Sudah jangan didengar itu. Bayangkan 80% bukan saja di Cirebon itu yang salah. 80% orang dunia ini sholat subuh sebelum waktunya. Sampai ditanya, lalu bagaimana ya Syekh kami sholat? Kamu sholat jamaah dengan mereka untuk menjaga, tapi kamu ulangi di rumah. Nanti jadi sholat sunat. Ini keunikan dalam fikih lagi. Sholat dengan mereka lalu ngulang di rumah. Ini keunikan fikih. Sudahlah, pokoknya sudah kelompok sama orang ini, kelompok orang aneh, tidak usah didengar. Cuman paling enak, sahurnya lambat, bukanya duluan. Coba sebelum 10 menit biasanya. Dulu pernah di daerah kita di Mukala, memang ada kayak begini sebelum 10 menit atau 15 menit mesti adzan duluan sehingga semua orang pada tahu jangan adzan malam ini. Memang belum terbenam matahari. Subhanallah. Ya, ini adalah orang ahli fitnah, jangan didengar kayak begitu. Ini sudah pernah kita singgung di majelis ini beberapa waktu yang lalu ada orang uh, kayak begini ini, orang aneh. Di Cirebon ini ada, yaitu kalau sudah manhajnya kepada Albani itu kalau aneh nggak enak. Dan paling seneng kalau mengatakan orang lain goblok. Yang pinter hanya dia. Jadi umat Nabi Muhammad nggak ada yang pinter kecuali dia sama muridnya. Eh, tak taunya aneh. Lah ini orang-orang aneh, nyalain semuanya. Ini nggak benar bid'ah, sesat ini. Subhanallah, fitnah di akhir zaman kayak begitu. Dan kita harus tegas kayak begitu. Dan pendusta. Pendusta pernah kita sebutkan di antaranya dusta mereka itu banyak. Mulai dari dusta-dusta-dusta yang pribadi. Ada dusta misalnya mengatakan Orang yang membaca berzanji itu, mereka meyakini berzanji lebih bagus dari Al-Quran. Kalau ada orang meyakini berzanji lebih bagus dari Al-Quran, apa hukumnya? Kafir ya? Nggak usah mereka, kita pun mengatakan kafir. Tapi ini mengatakan, orang-orang yang membaca berzanji itu telah syirik karena apa? Meyakini berzanji lebih bagus dari Al-Quran. Coba tanyakan, adakah orang yang kayak begitu? Nggak ada, Coba. Waktu itu sempat ada orang yang tanya, buktikan ayo, mana orang yang mengatakan berjanji lebih bagus dari Al-Quran? Eh, eh, eh, mana orang yang mengatakan berjanji lebih bagus dari Al-Quran? Ibu-ibu yang goblok saja, misalnya awam bu, berjanji sama Al-Quran bagusan mana? Al-Quran enggak, ah, ibu-ibu yang ini loh, kalau kita tanya di kampung jauh orang yang enggak banyak ngaji, kalau ibu mengaji ini pinter-pinter. Ini loh, yang berjanji, enggak ada, itu fitnah Ingat waktu dialog mengatakan, tapi itu yang bermasalah orang yang banyak ngubur orang di dalam masjid. Ingat dalamnya, ngubur di dalam masjid. Coba tanyakan, kalau ada orang dikubur di dalam masjid sebelum kiai ngamuk, Pak Lurah sudah ngamuk tuh. Memang itu kebiasaan bohong tuh orang-orang begitu itu. Dusta itu dalam dialog itu. Bohong ya, nih. Ini adalah orang ahli bohong dusta. Sebelumnya sudah mengatakan, Buya ya saya ajak dialog tidak berani, tidak mau ini adalah bohong lain. Jadi memang itu bohong. Termasuk bohong kepada kami tidak ada masalah kecil. Bohong kepada Imam An Nawawi rahimahullahu taala. Kenapa? Bukunya Imam Nawawi dipotong. Ada kitab namanya Azkar, di situ disebutkan tentang ziarah ke kubur Nabi Muhammad SAW. Dipotong lima baris. Karena apa? dia nggak senang ziarah kubur kelompok ini dipotong dipangkas sehingga dirubah menjadi bab ziarah tuh masjid Nabawi bukan ziarah kubur Nabi semuanya bukan ziarah kubur ini dipotong dipangkas dan banyak buku-buku kayak itu dirusak itu pendusta terus mau belajar apa dari mereka pendusta kayak begini buktikan berita terakhir Berita terakhir katanya apa? Lah ini dusta yang lain lagi langsung kami sebutkan kepada orang yang telepon kepada kami. Buya waktu dialog membawa jamaah 30 orang. Itu ngajak perang ya. Subhanallah. 30 orang. Saya sebutkan kepada orang ini. Ini adalah dusta yang kesekian kalinya. Saya bosan dengan manusia begitu. Itu dusta. Coba. Yang ada di studio waktu itu 30 pun nggak ada. Anggap saja yang ada 30 itu pun dibagi. Orang kami, orang mereka, kru radio, jamaah yang sering hadir. Lihat bohongnya itu. Ngajak perang. Sehingga alasannya tidak mau melanjutkan dialog lagi katanya apa? Perang takut ini. Itu yang hadir kita dari mobil empat orang, yang dua pakai mobil satu jemput, kemudian apa? Di sana sudah ada kronya berapa dan mereka membawa orang delapan. Memang kalau seandainya tiga puluh dibagi, nggak ada itu. Saya membawa orang tiga puluh ngajak perang. Saya paham dusta. Sudahlah. Kalau sama urusan ini dustanya luar biasa. Al-Qur'an saja terjemahannya dirubah. Coba diulang Dilihat kaset dialog itu bagaimana kita jelaskan. Dia menerjemahkan Al-Quran diselewengkan. Nah ini adalah mengerikan hal-hal yang semacam ini. Baik, kami hanya mengingatkan orang semacam ini, orang itu intinya orang anti tawasul itu loh. Orang anti marhabanan, orang anti ziarah Nabi Muhammad SAW, ini adalah pendusta. mendusta Makanya ini berbahaya. Sudah jangan deket-deket. Orang soleh didustakan, dibohongkan. Imam Nawawi dirusak bukunya. Suruh ngarang buku sendiri, bawa buku azkar sana. Eh, azkarnya Imam Nawawi dirubah dan dirusak. Baik, ini saja. Kemudian ada pertanyaan yang lain masalah mencium tangan. Para ulama, para kiai tidak seyukianya menikmati dicium tangannya. Tetapi siapa yang orang layak untuk kita cium tangannya? Orang yang menurut dugaan kita bukan orang fasik. Dari guru dan orang tua. Guru dan orang tua itu layak dicium. Karena ini ada kasusnya. Sayyidina Z dengan Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas mencium tangannya Sayyidina Z. Sayyidina Z mencium keningnya Sayyidina Abbas. Lalu Sayyidina Abbas menolak, jangan cium. Kata Sayyidina Z, Beginilah aku diperintahkan oleh Rasulullah. Dan Sayyidina Abbas yang beliau adalah ahli bait mencium tangannya Sayyidina Zaid sambil berkata, "Beginilah aku disuruh oleh Rasulullah mencium." Kemudian hadis tentang suai. Jadi mencium tangan itu adalah boleh. Dan apakah ada berlebihan? Ya, masalah berlebihan itu gimana? Kalau tidak sujud, tidak berlebihan. Mencium tangan boleh, bolak-balik kiri kanan boleh. Cuman sepantasnya kita tidak menikmati dium tangan. Sempat. Oh. Apalagi yang muda dicium tangannya oleh orang yang lebih tua menikmati subhanallah. Apalagi tangan kita dicium oleh orang yang lebih alim, malu kita seharusnya. Bukan langsung mangga. Kita menghindar untuk cium tangan. Makanya para ulama seperti kita ingat Al-Habib Ali Al-Jufri. Itu kalau dicium tangannya itu sama orang kelihatannya lebih tua dari langsung dibalas dicium tangannya jadi nah, tidak menikmati dicium tangan. Tapi kita punya tugas kepada guru mencium tangan, kepada orang tua mencium tangan. Ini tugas kita. Akan tetapi bukan menikmati. Jadi kita tidak meminta dicium tangan. Begitu loh kepada orang lain, tapi kita punya tugas untuk mencium tangan. Kalau sudah batasnya seperti itu, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak masalah. Yang bermasalah cium tangan jadi simbol. Semuanya cium tangan. Dinikmati. Oh. Allah Akbar. Yes. Itu musibah. Tidak. Jadi tentang Kemudian berlebih-lebihan terhadap syekh penghormatan, kami tidak pernah melihat penghormatan berlebihan kepada syekh. Enggak ada. Kalau ada itu adalah orang yang dengki saja. Lalu sama syekh mencium bekas airnya katanya berlebihan. Apa enggak tahu bagaimana dengan Rasulullah? Oh itu kan Rasulullah. Itu adalah pendidikan dari sahabat Nabi menghormati gurunya. Sayyidina Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bekas bajunya Imam Ahmad dicelup, diminum. Tabarruk ngambil barokah, oh berlebihan. Ini bukan ya Allah, ini memang orang aneh. Syirik tuh nggak ngerti betul syirik. Nggak ngerti apa itu syirik. Syirik tuh nggak paham, kayak begitu syirik. Tabarruk bi atari solehin ngambil berkah dengan bekasnya orang soleh itu disepakati. Nggak ada orang mengingkari itu. Ada orang soleh barokah, asarnya ada jadi nggak ada berlebihan terhadap guru itu nggak ada, hampir tidak ada. Jadi kalau kecuali kita sujud dan juga sebagian tempat yang kita tidak senang berjalan di depan gurunya harus pakai lutut. Itu kan sistem keraton. Ada salah satu kiai itu kita melihat santrinya kita mendekat sebenarnya satu gus satu anaknya kiai teman dekat kita. Jadi santrinya itu membawa wedang itu pakai jalan dengan lututnya. Saya bilang ya syekh suruh berdiri kalau ndak jatuh itu air ndak biasa. Oh ndak jangan biasakan begitu. Jadi kita pengen biasa. Makanya merunduk itu kan makruh, tidak sampai haram. Jadi jalan-jalan yang benar kalau tumpah kan repot juga sampai jalan kayak keraton jadi sungkem sujud lah itu yang berlebihan jadi wajar saja jalan-jalan yang penting permisi jangan duduk di depannya orang tua jangan duduk di depannya orang besar orang kiai jangan ini itu adab itu bukan berlebihan kalau berjalan nggak usah sampai kesot begitu permisi langsung berdiri jalan gitu punten jalan nggak usah kesot kesotan ah. ini adalah juga berlebihan biarpun tidak sampai derajat haram tapi kurang pantas itulah sebab para sahabat Nabi dengan Rasulullah tidak sampai seperti itu jadi langsung kita lebih senang dengan dengan pendidikan yang diajarkan guru kita ya sudah punten lewat berdiri berdiri tidak usah kesot adapun jalan mundur ini pernah di Uh, dilakukan oleh sahabat Nabi waktu bersama Rasulullah lalu mundur begitu setelah jauh baru berpaling itu karena tidak mau memunggungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini juga dilakukan sebagian murid tidak mau memunggungi gurunya kecuali setelah beberapa meter. Nah ini, ini termasuk adab berlebihan. Ya, yang berlebihan sahabat Nabi dong. Enggak oh, boleh kultus. Nah itu kan Nabi Muhammad. Berarti kultus boleh dong dengan Nabi Muhammad. Dia sendiri keputar nanti itu. yang merasakan kultus Nabi Muhammad nggak boleh. Ternyata dibedakan. Nabi Muhammad boleh ini enggak. Nabi Muhammad punya pewaris yaitu para ulama. Selesai. Kemudian Masalah antara orang tua dengan ngaji, dilihat pengajiannya itu seperti apa. Kalau kebutuhan untuk fardul ain, belajar sholat dan sebagainya, Anda harus bisa menyisihkan waktu. Sebetulnya tidak akan bertentangan, kecuali begini. Kamu nggak boleh belajar sama sekali. Lah ini nggak boleh patuh. Sementara kita perlu sholat. Kalau jam sekarang kamu jangan ngaji nak. Oh iya bu, makasih. Turuti itu orang tua, belajar waktu yang lain. Karena orang tua itu perlu diperhatikan. Jangan sampai terlukai. Karena berbakti ke orang tua penting. Misalnya asar begini, nak kamu jangan ngaji. Kenapa ma? Kenapa bu? Kamu harus temani untuk untuk buka nyiap nyiapin buka. Temen itu ibu, nggak usah ngaji ke sini. Adik-adik putri nggak usah mentang-mentang ngaji. Ngaji bu, ini kan ngaji, pahalanya gede. Ninggalin ibunya masak sendiri keringetan tuh. Nggak senang kita, bukan itu. Kalau memang diminta oleh ibunya di rumah. Cuman kalau beralasan boleh maksudnya ibu saya kan pengen ngaji gimana baiknya. Selesaikan tugasnya sebelum ngaji. Pokoknya jangan sampai ibu udah merduakan. Bahkan ada Rasulullah pun kalau ibu kita manggil, ibu kita kita dahulukan. Begitu pentingnya itu. Tapi paling enak musyawarah. Kalau memang ada pekerjaan yang lain ibu, mungkin kesibukannya bisa dipindah biar saya bisa ngaji. Nah ini kepandian seorang anak. Itu adalah nggak apa-apa. Tapi kalau mementingkan pengajiannya sampai orang tua terlantar itu tidak perkenalkan belajar etikaf di malam hari ngaji sekolah sampai ibunya butuh nggak ini tidak di, tidak dianjurkan bukan satu kemuliaan kemudian kapan waktu yang mustajab barangkali kalimatnya dirubah sunnahnya membayar zakat itu kapan ya karena mustajab itu adalah hati yang tulus di saat membayar akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala nggak butuh waktu Adapun sunnahnya membayar zakat fitrah itu adalah setelah subuh itu sampai khotib naik mimbar. Imam naik mimbar. Itu waktu. Karena apa? Waktu itu adalah waktu yang tepat agar orang fakir tetangga kita itu langsung merasa senang karena ada makanan, tenang. Jadi ke masjidnya nanti nyaman. Kalau kita berikan sekarang mah boleh sah, tapi kemakan besok habis. Hari raya Idul Fitri nggak punya duit lagi. Jadi kalau sebelum hari raya itu kita sampaikan ke dia nyaman. Alhamdulillah, neng sudah ada beras, berarti kita sholat bisa tenang. Langsung pergi ke eh, ini. Maka sunnahnya sebelum sholat itu, itu sunnahnya. Baik. Kemudian uh, punya anak yatim, kemudian juga apa? Uh, bagaimana dengan anak yatim? Sebetulnya begini. Kalau harta kita kita campur dengan hartanya anak yatim, maka kita boleh makan sekedarnya. Tapi kalau ini murni hartanya anak yatim, kita tidak diperkenankan makan hartanya anak yatim kecuali kita memang orang yang tidak mampu, tidak mampu, dan itu pun kita hanya makan sekedarnya saja, diperkirakan seperti upah kita ngerawatnya. Dan itu pun harus kita hati-hati Bahkan sebagian ulama mengatakan catat sebagai utang karena paling paling bahaya. Jadi paling enak adalah ya sudah kalau aja miliknya anak yatim kita sendirikan benar kalau sudah dicampur itu ngeri. Jadi kalau memang harta kita dicampur dengan hartanya nggak apa-apa. Makan bareng ya dengan hartanya anak yatim jadi harta. Tapi sebetulnya intinya jangan sampai ada keinginan kita itu untuk mah mengambil hartanya anak yatim. Jadi kalau harta anak yatim diberikan kepada kami misalnya Kemudian kita juga beri harta kita, harta yatim 1 juta. Ya kita tumpui 1 juta. Jadi biar makan bareng, dilebur begitu. Tapi itu nanti kita punya tanggung jawab kalau seandainya kita berlebihan. Makanya harus pas secukupnya. Dan memang urusan anak yatim itu hati-hati. Maka dari itu kalau sudah itu kalau yang punya yatim piatu, yang punya perawatan anak-anak yatim itu memang harus benar-benar manajemennya manajemen hati-hati manajemen warok kalau bisa memang anak yatim khusus anak yatim dalam urusan pendanaannya. Maka dari itu di pondok ini kalau ada orang mau ngasih kepada anak yatim kita tidak terima. Kenapa? Memang ada anak yatim tapi kami susah ngaturnya. Tapi pahalanya hebat kalau kita bisa ngurusi, apalagi kita cukup. Kita ngurusi nggak apa-apa. Ini hartanya anak yatim, nanti fitrah kan saya memfitrai. Alhamdulillah Anda memfitrai. Biarpun sebetulnya fitrah diambilkan dari hartanya, Baik, itulah. Jadi ada dan kebetulan ini akan kita bahas Ibu Sabtu depan. Kebetulan dalam catatan itu kayaknya kita ingin membahas masalah yatim piatu, bagaimana kafalatul yatim, merawat anak yatim yang benar, itu seperti apa insyaallah kita sampaikan Sabtu yang akan datang panjang jentreh panjang lebar. Tapi intinya seperti itu memang kita harus hati-hati. Kemudian seorang tua tinggal sendirian. Kemudian bolehkah ada yang ngasih makan saudara-saudaranya? Bolehkah dia menerima zakat? Jadi begini, seorang tua itu kalau menjadi fakir, kewajiban nafkahnya dibebankan kepada anak laki-laki. Kalau anak laki-lakinya yang wajib memberi nafkah dia orang cukup dan kaya, maka sang bapak ini tidak boleh menerima zakat. Maka dari itu, waris itu bagi laki-laki kan dua bagian bagi perempuan satu bagian karena apa? tanggung jawabnya anak laki-laki itu berat kita punya anak laki-laki Muhammad Al-Fatih ada Zahra, Rugoyah dan sebagainya baik, kalau kita jatuh melarat yang menjadi, yang berkewajiban meri nafkah kepada kami bukan Zahra atau yang lainnya tapi Muhammad Al-Fatih kewajiban ini berarti nafkah kita ditanggung oleh anak laki-laki nah, itu, ini contoh saja maka dari itu kalau memang dia masih di bawah naungan nafkah anaknya yang cukup tidak tidak perlu tidak boleh menerima menerima zakat fitrah kecuali memang anaknya tidak peduli anak tidak perhatikan karena orang tua hidup sendiri pun bukan karena anaknya nolak biasanya memang seneng di rumah kuno di rumah lama itu biasa jadi seperti itu kalau memang yang memberi nafkah itu juga pas-pasan dia berhak menerima zakat pas-pasan tidak cukup fakir sama kalau yang memberi nafkah itu orang cukup, ya tidak usah menerima menerima zakat fitrah karena zakat fitrah itu uh, diberikan kepada orang yang tidak ada yang menjamin urusan nafkahnya. Dan seperti anak kita belum punya apa-apa. Masa anak tidak punya? Tapi nisbatnya kepada orang tuanya yang punya kan begitu. Anak belum punya tanah, mobil nggak punya, tabungan nggak punya. Kalau dituruti itu kan fakir juga nggak punya apa-apa menerima zakat. Masa anaknya anaknya miliarder menerima zakat kan unik. Jadi selagi yang memberi nafkah itu cukup, maka itu tidak boleh menerima zakat. Ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna. wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alayna. innaka ala kulli syadir. Allahumma ya Allah berikan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah. Jauhkan kami dari dolim kepada fakir miskin. Jauhkan kami dari dolim kepada yatim piatu ya Allah dan jadikanlah kami orang-orang yang bisa membantu mereka ya Allah mencintai mereka kasih sayang pada mereka dan jauhkanlah kami dari dolim kepada santri-santri jauhkan kami dari dolim kepada jamaah jauhkan kami dari dolim kepada murid-murid kami semua ya Allah dan jadikanlah kami orang-orang yang bermanfaat untuk murid-murid kami dan untuk orang-orang yang belajar dengan kami ya Allah siapapun yang hadir di tempat ini jadikan mereka adalah orang yang bermanfaat untuk yang lainnya untuk orang yang bermanfaat untuk yang lainnya. Ya Allah ampuni dosa kami, jauhkan kami dari kesombongan di saat mengajar, kesombongan di saat berinfak, kesombongan di saat kami belajar ya Allah, jauhkan kami dari dengki ya Allah, jauhkan kami dari segala hal-hal yang Kau benci ya Allah. Jauhkan kami dari segala kehinaan ya Allah. Ya Allah engkau sungguh maha kuasa ya Allah. Berikan kebahagiaan di dalam hidup kami di dunia dan di akhirat. Jagalah anak-anak kami. Muliakan anak-anak kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan orang tua kami. Muliakan sahabat-sahabat kami. Muliakan teman-teman kami semua ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal, yang menghantar kepada ridhamu, sehingga ada yang sakit, sembuhkan. Jika ada yang punya hutang, mudahkanlah kami dalam membayar hutang kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua panjang umur, ya Allah.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 Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.